Dan disebutkan pada pertemuan terakhir apa yang beliau bawakan tentang akidah al jamaah untuk menghormati para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga menetapkan kekhalifahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal untuk Abu Bakar Siddiq Sebagaimana beliau mengatakan wa nusbitu al-khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari akidah kita adalah menetapkan kekhalifahan, kepemimpinan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Awalan yang pertama adalah li Abi Bakar As-Siddiq. Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Tahdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah sebagai bentuk memuliakan beliau. Demikian juga mendahului mendahulukan beliau Abu Bakar siddiq ini dari setiap umat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah panjang lebar membicarakan tentang masalah itu. Kemudian setelah itu adalah kita menetapkan kekhalifahan setelahnya untuk Umar bin Khattab radhiallahu demikian juga Utsman bin Affan radhiallahu demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu majma'in. Kemudian beliau menyebutkan tentang 10 orang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih al ashraf mubashirin bil al alladzina Samahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka ini sepuluh orang mubashirin bil jannah Nabi memberikan kabar mereka sebagai orang-orang yang akan menghuni surga maka kita nushidulahum bil jannah kita menyaksikan bersaksi bahwa mereka itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alama akhbaro. yakni alama syahidalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang Nabi saw itu memberikan kesaksian tentang hal ini. Ini keyakinan kita, akidah kita sebagaimana yang Nabi sebutkan bahwa mereka ini adalah akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Abu Bakar, Abu Bakar, kemudian juga um-, Umar, kemudian juga Utsman, kemudian Ali, kemudian Tolha, kemudian Zubair, kemudian Sa'ad bin Sa'ad, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf. Demikian juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikian beliau menyebutkan. Dan kita masih menyebutkan pembahasan 10 orang ini Asyarah Al-Basharin Nabil Jannah. Kita sudah menyebutkan keutamaan yang terakhir Abu Bakar, kemudian juga Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali kemudian Muhammad majma'in, kemudian juga tentang Talha bin Ubaidillah Demikian juga Zubair bin Awam. Demikian juga saat bin Abi Waqqas. Radhiyallahu Kemudian sebutkan di sini kita membaca apa yang dijelaskan atau disyarah oleh Al Imam Ibnu Abil Iz dan kita sering sebutkan termasuk dari syarah atau penjelas Al-Aqidah Tahawiyah dikatakan paling bagus adalah apa yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Abil Iz di dalam syarah beliau ini. Disebutkan berikutnya adalah tentang Sa'id bin Zaid. Sebutkan di sini oleh beliau, Wan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu ini Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kakaknya ini juga Nabi mengabari beliau sebagai orang akan masuk dalam surga. Kalau beliau mengatakan Sa'id bin Zaid ini, nah di sini adalah disebutkan oleh Syalbani, semua Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Majah, demikian, juga Imam At-Tirmidzi. Qala beliau mengatakan asyhadu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul Aku bersaksi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku mendengar beliau mengatakan asyaratun fil jannah 10 orang akan masuk dalam surga. Di antara mereka masih hidup, masih berjalan di atas bumi dan Nabi mengabari mereka akan masuk dalam surga dan tidak kemudian menimbulkan pada diri mereka itu rasa kesombongan sama sekali. Demikian juga ayat Al-Quran wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansar waladina tabahum bi Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka disebut langsung dan orang-orang muhajirin al awalun yang pertama kali memasuki Islam dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar demikian juga orang mengikuti mereka dengan baik dengan baik radhiyallahu anhum Allah ridha kepada mereka wa radu'an dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala mereka masih hidup Kemudian dibacakan untuk mereka ini ayat Al-Quran ini. Dan sama sekali mereka itu kemudian tidak merasa sombong terhadap keutamaan tersebut. Di sini Nabi menyebutkan sebelum di dalam surga, An Nabi fil jannah, Nabi dalam surga, wa Bakar Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah, ini Talhah bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'ad bin Malik, yani Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik bil jannah wa Abdurrahman bin Auf bil jannah. Kemudian beliau mengatakan Said bin Zaid, bin Zaid walau syi'tu la samaitu al akhir Kalau aku mau, aku akan sebutkan yang ke-10 itu. Qala Fakaulu maka mereka mengatakan orang di sekitar Said bin Zaid ini. Man gua siapa itu? Qala Said bin Zaid. Ini yani beliau sendiri. Beliau tidak mau menyebutkan, kemudian ditanya, kemudian belum menyebutkan. Ini Said bin Zaid. Ini menunjukkan keutamaan beliau ini. Wakala kemudian beliau mengatakan, lamashhad rojulin minhum dan sesungguhnya kejadian salah seorang mereka ini ma'a Rasulullah SAW bersama dengan Rasul SAW ini keadaan mereka itu waktu itu bersama dengan Nabi bersama dengan Nabi dalam keadaan Islam mereka itu ya yang baru minhu wajuhu yang mana wajah mereka ini salah satu dari mereka itu dalam keadaan berdebu keadaan mereka berdebu itu wajahnya khairan min amali ahlikum lebih bagus dari amalan salah seorang kalian walau umira um umranuh walaupun kalian itu diberikan umur seperti umurnya Nabi Nuh alaihissalam walaupun kalian beramal seperti umurnya Nabi Nuh tidak akan melebihi amalan mereka ini salah seorang mereka saja ya Semoga Imam Abu Dawud hadis ini hadis ini adalah hadis yang sahih ini menunjukkan keutamaan mereka Bahkan ketika disebutkan para ulama, sebagian meremehkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan anggapan bahwa Muawiyah ini belakangan masuk Islam, demikian juga bapaknya Abu Sufyan itu radhiallahu termasuk orang yang sangat memusuhi Nabi SAW di awal-awalnya. Bagaimana ketika perang Badar, demikian juga ketika perang Uhud bahkan beliau waktu itu Abu Sufyan bersama dengan Khalid bin Walid bagaimana dengan sebab keduanya dan keduanya kemudian masuk Islam ya belakangan masuk Islam khususnya Abu Sufyan radhiallahu membuat porak-poranda pasukan kaum muslimin dengan kecerdikan kepandian Khalid bin Walid waktu itu dengan menipu para sahabat sebagian yang ada di atas gunung Uhud itu kemudian tertipu mereka turun mengambil yang seakan-akan ghanimah yang dipersiapkan memang untuk membuat mereka itu terkecoh terlupakan dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua para ulama waktu itu bermaksiat mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun, kemudian juga oleh Khalid bin dan orang-orang musyrik Quraisy waktu itu. Sampai terbunuh, terbunuh di situ 50 para sahabat yang mulia. Dan kemudian mereka masuk Islam. Khalid bin Walid demikian juga Abu Sufyan. Maka sebagian meremehkan Muawiyah. Demikian juga Abu Sufyan radhiyallahu ajma'in waktu itu ya. Kemudian mereka para ulama menyebutkan ucapan yang masyhur. Ketika membandingkan antara khalifah yang paling mulia dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang kita mengetahui dari biografinya. Demikian juga istrinya Fatimah sebagai orang-orang yang soleh, termasuk dari kekhalifahan atau khulafa atau pemimpin yang dicatat dengan tinta emas karena keadilan mereka, suhun mereka Umar bin Abdul Aziz. Allah Taala. Bagaimana beliau dalam keadaan soleh demikian juga istrinya bisa diketahui itu di biografinya. Kemudian apa? Mereka menyebutkan Al-Gubar Muawiyah bin Abi Sufyan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di jihad ini sesungguhnya debu yang bersama dengan Muawiyah waktu itu ketika bersama dengan Nabi di sebagian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz lebih bagus daripada Umar bin Abdul Aziz wa ahli dan keluarganya. Debunya saja ketika Muawiyah waktu itu berperang bersama dengan Nabi SAW itu lebih bagus daripada Umar bin Abdul Aziz. Demikian juga keluarganya. Ya ini amalan dia itu. Demikian juga di sini disebutkan dalam hadis yang sahih ini bahwa kalau kemudian amalan kalian itu dibandingkan ya dengan mereka para sahabat itu debunya saja bahkan yakbaru minhu wajhuhu Khairan min amali ahadikum lebih bagus dari amalan salah seorang kalian itu walaupun berumur seperti umurnya Nabi Nuh. Allah SWT dalam Al-Quran, Nabi Nuh waktu itu mengatakan, ya, disebutkan di Al-Quran tentang Nabi Nuh itu, kalau bisa fihim al alfasanatin ila khomsina ama. Maka Nabi Nuh pun bersama dengan kaumnya itu alfasanah seribu tahun ila khomsina ama, kecuali 50 tahun. Jadi 950 tahun waktu itu tinggal bersama dengan kaumnya. Yang beriman sedikit sekali. Ya demikian. Ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat ini. Kemudian juga sebutkan <clears throat> di antara keutamaan yakni Tolhah bin Zubair sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Qala beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hira adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Hira yakni gua Hira yang di situ turun wahyu pertama kali. Huwa wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair. Waktu itu ada Abu Bakar, kemudian ada Umar, kemudian ada Utsman, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, demikian juga Talha, demikian juga Zubair. Fatah harakat asafrah, kemudian bergerak itu. Benar-benar bergerak menunjukkan mujizat, ya. Bergerak sakrahnya itu batu itu Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam maka berkata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, eh dak diamlah gunung demikian dalam keadaan bergetar. Apa yang menggerakkan itu kan? Allah swt wa berkehendak. Sampai bergerak batu itu kemudian Nabi mengatakan diamlah. Bama alaika illa nabi, tidaklah bersama dengan engkau itu kecuali nabi, ya, Nabi Muhammad saw. alaihi Au siddiqin, au yani atau siddiq. Au siddiq yani orang yang jujur, Abu bukan siddiq. Au syahid atau orang yang mati syahid. Padahal di atasnya ada ini tadi. Rauh Muslim, sebab Imam Muslim, Allah Kemudian disebutkan di sini oleh Al Imam Ibn Abil Is tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Karena mereka menyebutkan bahwa Syiah ini adalah kelompok Syiah. Mereka adalah suatu kelompok yang ingin menghancurkan agama Islam dari dalam. Yang kesimpulannya itu adalah ingin menjelekkan para sahabat yang kita sudah bicarakan keutamaan ini semua dihancurkan semua. Yang tujuannya adalah mereka menyebutkan para ulama kalau kemudian orang-orang yang menemani Nabi, yakni para sahabat, kemudian dikafirkan mereka semua kecuali sedikit. Bahkan disebutkan di sini oleh Imam Abdul Is, illa min polil kecuali dari jumlah yang sedikit. Nahu bid'ah asyara rajulan. Sekitar sekian puluh orang, yani belasan orang saja. Semuanya kafir, semuanya adalah dalam keadaan masuk neraka yang menemani Nabi ini. Ya, demikian juga ayat tadi yang mereka baca juga itu semuanya kafir kecuali belasan orang saja. Ya, demikian. Kalau kemudian para sahabat itu dijelekkan, ya, maka siapa yang akan membawa agama ini? Demikian juga menyebarkan agama ini. Ini tujuan mereka adalah ingin merusak agama Islam. Mesti Ingin merusak merusak agama Islam. Demikian juga dalam sejarah disebutkan yang membawa mereka itu adalah seorang munafik, seorang sindik. Abdullah bin Sabah. Ya, demikian. Ini bahkan disebutkan di sini oleh Ibn Abil Is perbuatan dia ini adalah seperti perbuatan ya ini ketika orang-orang ingin menghancurkan siapa? Menghancurkan agama Nasrani. Ya, demikian disebutkan. <clears throat> Jadi bahwa perbuatan mereka ini sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh yakni Paulus bukan di sini oleh beliau <clears throat> kama fa'ala Paulus bidini Nasraniyah fa'adhara atanasuk. disebutkan ini perbuatan Abdullah bin Sabah ini sebagaimana sebagaimana dilakukan oleh Paulus ini sebagaimana kita ketahui bahwa agama Nasraniyah itu terpecah dengan cara apa? dengan cara orang Yahudi itu memasukkan seseorang namanya Paulus. Ya, sebutkan di sini wa Paulus bin Yusha Malikul Yahud, seorang raja dari Yahud. Merusak. Kalau kita kenal mungkin orang Adam ya mereka menyebutkan seperti itu. Seperti Katolik itu. Ya, ini khusus untuk mereka saja sampai kemudian terpecah. Ini adalah perbuatan orang Yahudi. Sebagaimana agama Islam waktu itu dihancurkan dengan cara ini tadi Abdullah bin Sabah menghancurkan seakan-akan menampakkan untuk mencintai ahli bait keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Ini mereka demikian menyebutkan. <clears throat> Sebutkan di sini maka ittafaqa ahlu sunnah ala ta'dim haula'i asyarah wa taqdimhum Dan sepakat ahlu sunnah untuk memuliakan 10 orang ini dan mendahulukan mereka lima istahara min fadailihim wa manakibihim karena sudah terkenal sudah panjang lebar kita bicarakan keutamaan Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman, kemudian Ali, para sahabat-sahabat yang mulia. Orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW Ya, sudah terkenal keutamaan mereka, demikian juga kemuliaan-kemuliaan mereka ini. Bahkan disebutkan di sini Waman ajhalu miman yakrahu takallum bilafdil asyarah. Mereka orang Syiah itu tidak suka mengatakan lafaz asyarah, menjauhi menjauhi lafaz asyarah itu. Saking bencinya mereka tidak mau mengatakan al asyarah. Karena Nabi menyebutkan al asyara bil jannah. Yang kita kenal kita kenal dengan al asyara mubasyarina bil jannah, 10 orang yang dikabari masuk surga. Saking bencinya mereka itu tidak mau menggunakan kalimat asyara Ya. Padahal dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Tilka asyaratun kamilah Surah Al-Baqarah itu adalah 10 penyempurna. Ini yang penting mereka itu tidak mau menggunakan kalimat asyara 10 itu tidak mau. Ya, Padahal Al-Quran itu menyebutkan kalimat asyarah walaupun berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Demikian juga Wadna Musa salatina lailatan wa atmamnaha bi Kami janjikan Musa 30 malam. Kemudian kami sempurnakan, ini Allah sempurnakan bi ashr dengan 10 menjadi 40. Ketika kemudian diperintahkan oleh Allah swt, ya meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Ini mereka tidak mau menerima bahkan kalimat asyarah saja tidak mau. Demikian juga dalam surat al-fajr, wal fajr wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Mereka tidak mau, bahkan annahum yuwalluna la tis'ah. Mereka berpaling kepada lafaz 9. Saking bencinya seperti itu sampaian. Tidak mau kemudian mengucapkan kalimat al asyara Padahal keutamaan sangat banyak mereka para sahabat. Demikian juga ya secara umum Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang yang mengikuti bayat di bawah pohon asyajarah. Yani disebutkan adalah itu adalah pohon samurah. Pohon asamurah dikenal di sana di Arab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu memotong pohon itu. Ini pohon yang waktu itu Nabi SAW menyumpah para sahabat membayar mereka untuk mati untuk e, menebus darah Utsman bin Affan radhiyallahu Karena terjadi kabar Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy waktu itu kafir Quraisy. Maka Nabi SAW ketika mendengar kabar itu mengatakan pada sahabat yang ada waktu itu siapa yang mau berbayat berbayat untuk mati kemudian mereka berbayat di bawah pohon ini di bawah pohon syajarah ini Umar bin Khattab radhiyallahu ketika mengetahui sebagian seakan-akan ingin mengkultuskan pohon tersebut dipotong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Yani satu darai untuk memutus pohon-pohon kesyirikan Yani ya hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan sampai mohonnya itu dipotong oleh Umar agar kemudian manusia tidak yakni mengkultuskan atau mungkin itu istilah kita yakni petilasan ya demikian mereka gitu ada yang dianggap wali pernah tinggal di situ kemudian jadikan petilasan bahkan sebagian menjadikan di situ kuburan padahal tidak pernah dikuburan di situ dan dapat kabar itu seperti itu di tempat itu itu tidak diketahui sama-sama sekali bahwa itu adalah kuburan pendiri desa itu. Tapi kemudian dibuat ada orang membuat kuburan itu, kemudian dibangun. Walaupun kemudian, alhamdulillah ada sebagian dari orang kampung itu mengumpulkan tanda tangan tidak mau bahwa itu bukan kuburannya, akhirnya disingkirkan. Walaupun tetap dianggap itu adalah tempat yang keramat. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau motong pohon itu agar manusia tidak kemudian melebih-lebihkan tempat tersebut. Demikian juga kalau kita pernah mempelajari Ya, ini kita Tauhid cara Syekh Abdurrahman bin, bin Hasan di Fathul Majid itu disebutkan dalam sanad yang sahih Umar bin Khattab juga memerintahkan waktu itu ketika ada kuburan Daniel ya ada dilihat itu bisa di, dilihat di Fathul Majid dan Daniel itu adalah seorang nabi yang ada di eh, zaman setelah Isa bin Maryam ya dari orang-orang Nasrani sebelum berubah maka waktu itu ada pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu di daerah sekitar semoga sekitar Persia ya, sekitar itu, sekitar Rusia sekarang ini ditemukan di situ jasad seseorang di atas tempat tidur dalam keadaan tidak berubah badannya itu. Disebutkan kalau tidak ada hujan dikeluarkan jasad itu kemudian menjadikan perantara agar turun hujan. Ya, dan itu jasadnya Daniel. Maka nah, kemudian Umar bin Khattab merintahkan untuk dikuburkan jasad Nabi tersebut dan disebutkan syaratnya adalah sahih. Dengan cara bagaimana dibuat di situ 13 kuburan ya. Kemudian dikuburkan di malam hari dan tidak ada yang tahu di mana diletakkan di salah satu kuburan itu. Supaya apa? Supaya manusia tidak tertipu kemudian menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk ya ini meminta-minta, demikian juga tawasul dan semisalnya. Disebutkan di sini dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Sebutkan ternyata itu dari hadisnya Ummu Bashir Radranha. bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasul SAW berkata, La yadkhulun ahadun baya'a tahta Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang berbayar di bawah pohon itu. Pohon samurah tadi yang dipotong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Ya, demikian disebutkan. Demikian juga disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis yang sebuah lima Muslim. Anak gula Mahatib bin Abi Baltah sesungguhnya budaknya Hatib bin Abi Baltah kala mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lihat bulanna Hatibun nar. Hatib ini akan masuk neraka wahai Rasulullah. Jadi sebagaimana kita ketahui, waktu itu Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa sungguhnya ada seseorang dan ternyata itu adalah Hatib. Hatib bin Abi Baltah mengirimkan surat kepada temannya yang ada di Mekah, kerabatnya untuk menjaga rumahnya. Karena Nabi akan menyerang akan menyerang Mekah yang kemudian terjadi Fathu Mekah. Berhasil dikalahkan, Mekah kemudian menjadi negerinya kaum muslimin. Oleh karena itu disebutkan lah hijrah ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin, tidak ada lagi hijrah. Sudah dikalahkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang radhiyallahu majma'in. Maka waktu itu sebelum dikalahkan Mekah itu Hatib bin Abi Balta mengirim surat bahwa sungguhnya kalian akan diserang. Selamatkan hartaku. Ya. Dan ini membahayakan. Disebutkan di dalam, di dalam pembahasan nawakidul Islam termasuk pembatal-pembatal keislaman adalah menolong orang-orang musyrik untuk memerang, memerangi kaum muslimin. Mereka menyebutkan tentang permasalahan hati bin Abi Balta'i. Dia mengirimkan surat seakan-akan ingin memberikan kabar kepada orang musyrik bahwa mereka akan diserang hendaknya dipersiapkan dan sebagainya. Oleh karena itu, kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun mengutus Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk mengejar orang itu. Ternyata dibawa oleh seorang perempuan suratnya itu disembunyikan di yakni di bawah rambutnya sampai Ali mengancam, kalau kamu tidak mengeluarkan akan aku telanjangi. Nah kemudian dia pun mengeluarkan. Perempuan ini mengeluarkan surat tersebut dan benar. Ya, maka waktu itu ketika sampai kabar maka Nabi pun mendatangkan hati Nabi Balta'ah ini Kemudian gulamnya ini budaknya mengatakan berarti Hatib akan masuk dalam neraka oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <clears throat> kadzabta engkau berdusta. La Tuhan, la yadkhuluha tidak akan dia masuk. Pak Inau syaida badran wal hudaybiyah. dia telah mengikuti perang Badar dan perang Hudaybiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dari hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata ya eh malu itu, masyi'tum faqad ghafartu lakum ya ini Allah swt mengatakan dalam hadis qudsi ini kepada orang-orang yang ikut perang Badar eh, malu, beramallah kalian sekehendak kalian faqad ghafartu lakum sungguh aku telah mengampuni kalian Zaman para ulama bahwa ini berkaitan dengan apa? Tentang akhir dari kebaikan mereka itu. Bahwa mereka itu nanti akan khusnul khatimah. Kalaupun mereka di antara mereka melakukan dari ya